بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله كتاب telah menyelesaikan pembahasan tentang ikhlas dalam beramal. dan kita akan berpindah kepada pembahasan kedua yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 12 hadis pula dalam pembahasan ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertaubat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia tubu ila Allah wastaghfiruh bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwas sekalian, dua hadis yang kita bahas memiliki anjuran dan makna yang sama. Akan tetapi Rasulullah saw alaihi wasallam dalam hadis pertama memberikan isyarat kalau seandainya aku bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan orang yang masih memiliki banyak dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah diampun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ternyata beliau masih selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan jumlah yang besar. Sehari beliau sampai 70 kali. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dosa kebanyakan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua dari sahabat Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani dalam beberapa riwayat dengan lafaz innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat Muslim dikatakan sungguhnya hatiku terkadang ditimpa kelalaian maka aku minta ampun kepada Allah Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sampai seratus kali. Dan Al-Hafidz Ibnu rahimahullah mengatakan kelalaian yang ada dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kelalaian yang akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan atau beliau sampai meninggalkan sebuah kewajiban, tidak seperti itu. Apalagi sampai melupakan amanah yang sangat besar yaitu risalah kenabian. Bukan. Akan tetapi bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beberapa waktu beliau barangkali melewati beberapa saat lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa saat saja. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian segera bertaubat dan ini menunjukkan bahwa seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kondisi seperti ini ternyata beliau dalam satu hari sampai bertaubat dengan jumlah sebesar ini, maka umatnya yang memiliki dosa sangat besar lebih ditekankan kembali untuk melakukan taubat. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam dalil yang banyak. Allah menyatakan dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengomentari firman Allah ini beliau mengatakan at-taubatun nasuh yang dikatakan taubat yang nasuha yang benar-benar yang diharapkan ada manfaatnya untuk orang yang melakukan artinya adalah taubat yang mencakup hal-hal yang pernah kita sebutkan sebelumnya beliau katakan nadamun bil qalb penyesalan dalam hati wastighfarun bil lisan kemudian lisan ini senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tarkun bil jawarih. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu dengan anggota badannya. Dan ini seperti yang kita sebutkan, al-iqla'u 'anil Meninggalkan dosa yang dilakukan. Kemudian berikutnya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wa idmarun alla ya'ud. Keinginan hati bertekad kuat untuk tidak kembali mengulangi. Nah, ini yang disebutkan dengan at-taubatun nasuh taubat yang sesungguhnya, taubat yang tulus dan serius dilakukan oleh pelakunya agar tidak menjadi taubatul kadzabin seperti yang disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, taubatnya para pendusta. Ketika seseorang mengaku ingin bertaubat, beristighfar akan tetapi dia masih selalu bergelimang dengan dosa yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan Segera bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan dan kemenangan dengan taubat. Karena hakikatnya tidak ada orang yang bisa beruntung kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak dicampuri dengan kotoran syirik, kotoran ibadah-ibadah buatan dan juga maksiat-maksiat yang dikerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mengikuti jalan nabinya, untuk mengikuti ajaran syariatnya dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bertaubat, beristighfar, minta ampun sebagaimana kita minta kita pun berusaha untuk beristighfar, menjauhi dosa-dosa dan larangan-larangannya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين